Dan kita muji Allah atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa hari Sabtu sampai hari Senin kita membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul yaitu fasal-fasal tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sejarah yang penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Oleh karenanya buku-buku sirah yang menulis tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti di setiap masa, di setiap zaman, pasti ada ulama-ulama yang menulis buku tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa faedah-faedah yang terluput dari buku-buku yang terdahulu disempurnakan oleh orang-orang yang belakangan? Kenapa? Karena dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak pelajaran-pelajaran, banyak rahasia-rahasia yang menuntut para ulama untuk terus menggali rahasia-rahasia tersebut. Oleh karena wajar jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka yaitu umatnya Nabi Lut mereka dalam keadaan dalam keadaan mabuk mabuk dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditafsirkan oleh para salaf wahayatika demi kehidupan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan bahwasanya ya, merupakan perkara yang dituntut adalah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan dalam syariat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kalian. Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Bahkan tidak mungkin seorang bisa sempurna mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin sempurna kita bisa mengikuti Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa lebih mengetahui bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabatnya, bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tua, terhadap keluarga, bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuh-musuhnya. Ini semua teladan yang hendaknya kita pelajari. Ya dan sebagaimana kaidah para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan dikerjakan suatu yang lain, maka yang lain itu pun hukumnya wajib. Tidak mungkin seorang bisa sempurna mengikuti Nabi SAW, meneladani Nabi SAW, kecuali dengan pelajari sirah Nabi SAW, maka tentunya mempelajari sirah Nabi SAW sangat dituntut. Dan kita tahu bahwasanya kaum muslimin ya, di masa sekarang ini jauh dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengenal siapa Nabi siapa Nabi mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tahu hanyalah sekedar nama. Adapun bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana ajaran-ajarannya, maka kaum muslimin sangat jauh dari ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sebagian mereka mengaku cinta kepada Nabi, akan tapi benci dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istihza, meremehkan dan menghina syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu kalau itu adalah syariat ya Ashraful Mursalin, syariat Nabi yang terbaik manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, pimpinan seluruh para ambia. Akan tapi kalau kita tanyakan tentang sejarah sebagian orang-orang kafir, ternyata dihafal oleh sebagian orang-orang kaum muslimin. Bagaimana perjalanan seorang ilmuwan kafir, bagaimana perjalanan seorang artis kafir, bagaimana perjalanan seorang foto fotomodel yang kafir, yang dia pemabok pezina, tapi dia hafal. Lagu-lagunya pun, sabda-sabda orang kafir pun itu dihafalkan olehnya. Dilantunkan. Diulang-ulang. Sementara sabda-sabda Nabi Alaihi sallallahu Wasallam tidak dia ketahui. Ini yang perkara yang terkadang kita menyedihkan, kita sedihkan tatkala melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang kondisinya seperti seperti ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang mereka mengaku Islam, yang mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya mereka tidak tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala seorang munafik ditanya tentang dia di kuburan, man rabbuk, wa man nabi, wa man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Maka tatkala ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Maka dia mengatakan ha ha. Sami'tu nas yaquluna hadza ha ha. Dia tidak bisa mengucapkan. Dia ingin mengucapkan hanya sekedar nama yang dia tahu. Dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar orang-orang mengatakan saya ikut-ikuti, tapi dia tidak tahu hakikatnya. Oleh karenanya, ikhwani fillah sanallahu ayyakum di antara agama yang yang perlu kita pelajari adalah si sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan terakhir pada hari Senin yang lalu telah kita bahas tentang ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ibunya meninggal kemudian beliau akhirnya dipelihara oleh ya kakek beliau kemudian Abdul Muttalib Abdul Muttalib pun meninggal dunia akhirnya berpindah kepada pamannya Abu Talib radio, uh, Abu Talib yang kemudian Abu Talib ini ternyata orang yang miskin, banyak keluarga yang harus dia tanggung. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu pekerjaan pamannya. Dia tinggal dirawat oleh pamannya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu pekerjaan pamannya dengan menggembalakan kambing-kambing milik orang-orang Mekah, bukan milik Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing-kambing tersebut untuk mengambil sebagian upah untuk membantu pamannya yang yang miskin. Kita lanjutkan perkataan kita bacakan perkataan Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar eh, Katsir rahimahullah, "Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijarah." Pamannya Abu Talib membawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga diajari dagang, diajari mandiri oleh pamannya. Wahai ibnu Sintai asyrata sana. Tatkala itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur dua belas tahun. Wadhalika min tamami lutfihi bihi liadami man yakumu bihi ida tarokahu bi Makkah. Ini menunjukkan karena lembutnya pamannya Abu Talib. Karena kalau Abu Talib meninggalkan Nabi SAW di Mekah sementara dia berdagang ke negeri Syam, kita tahu negeri Syam jauh. Ya, seribu kilo lebih. Ya, seribuan kilo dari kata Madinah. Apalagi dari Mekah. Tambah lagi ratus kilo, itu sekitar seribu dua ratus kilo. Ya. Karena Syam di daerah utara kota Madinah. Itu daerah utara kota Mekah, jadi menempuh jarak sekitar 1200 kilo. Kalau Nabi Muhammad SAW ditinggalkan sementara dia masih kecil, masih umur 12 tahun, maka pamannya akan meninggalkan dalam waktu yang lama. Perjalanan menuju ke negeri Syam saja jauh sambil membawa barang dagangan, kemudian baliknya, kemudian berdagang di sana, kemudian balik lagi. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga di antara bentuk kasih sayang pamannya Abu Talib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diajaklah si kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam untuk berdagang. Fara'a wa ashabuhu miman kharaja ma'ahu ila Syam al ayati fihi sallallahu alaihi wasallam ma zada ammahu fil wusati bihi wal hadis alaihi. Maka tatkala mereka pergi ke negeri Syam, bukan cuma pamannya Abu Talib, ada orang-orang Quraisy juga yang bersama Abu Talib rombongan kafilah dagang menuju ke negeri Syam, maka tatkala mereka sampai di negeri Syam, mereka melihat keanehan-keanehan, mukjizat-mukjizat yang nampak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau masih kecil berumur 12 tahun. Yang ini semakin menjadikan Abu Talib lebih perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat keponakannya ini aneh. Ada mukjizat-mukjizat keanehan-keanehan yang meliputi keponakannya ini. Kama rawahu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya fi jami'ihi dalam sunannya bi isnadin rijaluhu kulluhum thiqat. Dengan isnad, jadi riwayat yang akan disebutkan oleh Ibnu Katsir, isnadnya rijalnya seluruhnya thiqah. Rijal adalah perawi, ya. perawi hadis. Karena agama kita ini dengan isnad diriwayatkan, bukan dengan katanya dan katanya. Daulal isnad laqala man syaa ma syaa kata Ibnu Mubarak rahimahullah kalau bukan karena isnad maka setiap orang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai tapi kita agama dengan isnad ini yang bedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain agama yang lain tidak punya isnad tahu-tahu Nabi Isa berkata demikian tahu-tahu Nabi Musa berkata demikian Taurat dan Injil tidak ada isnadnya sangat diragukan tentang keabsahan otentiknya ya kitab-kitab terdahulu. Adapun jangankan Al-Qur'an, Al-Qur'an diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir. Hadis-hadis pun demikian diriwayatkan dengan sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan-fulan ini biografinya semua tercatat oleh para ulama. Banyak buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para para perawi-perawi ini. Seperti Tahdzibul Kamal, tahdibut tahdib, takribut tahdib. Kemudian yang khusus tentang masalah ad-du'afa wal majruhin, ya, tentang rawi-rawi yang lemah, rawi-rawi yang tidak bisa diambil periwayatannya. Karena tidak semua perawi bisa diambil, persyaratannya kuat agar rawi dikatakan rawi yang fiqh. Harus hafalannya kuat, harus jujur, ya. Kemudian tidak pernah berdusta. Kriteria-kriteria yang dipasang oleh para ulama sehingga tidak semua rawi diterima periwayatannya. sampai saya para ulama menulis tentang buku Ad-Du'afa. Al-Wadda'in. Tentang para pemalsu hadis. Banyak para pemalsu hadis. Buku khusus menulis tentang para pemalsu hadis. Buku khusus menulis tentang para orang-orang yang soleh. Rajin ibadah tapi hafalannya nggak beres. Ini dimasukkan dalam orang-orang yang lemah. Periwayatnya tidak diterima. Karena dalam meriwayatkan hadis bukan cuma, bahkan cuma kesolehan. Bukan cuma ketakwaan. Dibutuhkan juga kekuatan hafalan. Sekarang ada hadis <clears throat> yang kata Ibnu Katsir rahimahullah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya bi isnadin rijaluhu thiqat. Yang sanat-sanatnya perawinya semuanya fiqah. Ya. Nah, kalau kita sekarang misalnya di Indonesia, terkadang kita dengar cerita-cerita yang aneh. Yang tidak tahu dari mana cerita itu tahu-tahu muncul katanya-katanya. Sebagai contoh seperti cerita yang terkenal di negara kita. Kisahnya Sunan Kalijaga. Yang katanya duduk di pinggir kali, jaga kali kemudian jadi apa? Jadi wali. Ini cerita dari mana seperti ini? Mana sanatnya? Dari Paijo, dari Paimin, dari <laughs> mana sanatnya? Tahu-tahu dikatakan Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali, kemudian jadi wali. Saya bilang bagaimana cara jadi wali seperti ini? Bertapa di pinggir kali, tidak sholat, <laughs> Ya, kemudian sampai lumut meluputi tubuhnya namanya bunuh diri kalau mati mati konyol. Apakah Islam mengajarkan demikian? Mana yang lebih wali, Abu Bakar atau Sunan Kalijaga? Namun saya tidak percaya tentang cerita seperti ini. Mana sanatnya? Ya. Kalau kata-katanya, katanya, katanya, kita bilang kakek saya dulu, kakek yang ketujuh pernah bisa terbang. Saya bisa saja mengatakan demikian. Tapi mana dalilnya? Saya tidak punya sanat dari fulan, fulan, fulan. Kemudian tatkala saya, seandainya ada yang mengatakan kisah Sunan Kalijaga ini dari fulan. Anfulan, dari Paijo, dari Paimen, dari Agus, dari misalnya siapa. Kita bilang, mana buku-buku yang menjelaskan biografi para perawi ini? Tidak ada. Tidak sebagaimana para perawi hadis. Seluruh rawi-rawi ada biografi yang menjelaskan tentang bagaimananya mereka. Siapa guru-guru mereka, siapa murid-murid mereka, bagaimana ketakwaannya, bagaimana hafalannya, bagaimana akidahnya, bagaimana keyakinannya. Terkadang seorang rawi dilemahkan kenapa? Terpengaruh dengan agama Syiah dilemahkan. Karena agama Syiah tidak terlepas dari namanya taqiyah pendustaan, suka dusta. Dilemahkan oleh sebagian para perawi hadis, oleh para ulama hadis. Oleh karenanya Islam di antara yang membuat kita percaya dengan agama kita, agama kita ini diriwayatkan dengan sana tidak sembarangan. Al-Qur'an diriwayatkan dengan hadis dengan periwayatan yang mutawatir. Hadis-hadis tidak semuanya mutawatir. Akan tapi diperiksa dengan ketat oleh para ulama, para perawi-perawi tersebut. Kalau ketahuan perawi tersebut, ya, punya permasalahan dalam masalah hafalan, ya, maka tidak diterima oleh para ulama. Sekarang ada suatu hadis yang mengkisahkan tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Diajak oleh pamannya Abu Talib. Tatkala sampai di sana ditemukan mukjizat-mukjizat yang aneh yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Minta zlilil gomamati Ada awan yang menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa maili syajarati bi dhilliha alaihi. Kemudian adanya tatkala Nabi SAW sedang duduk tahu-tahu bayangan pohon berpindah ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaungi Nabi SAW agar tidak kepanasan. Wa tabshiri buhaira dan seorang pendeta buhaira yang memberi kabar ar-rahiba yang memberi kabar gembira kepada Abu Talib tentang keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amrihi li ammihi birruju'i bihi dan Buhairo memerintahkan Abu Talib agar memulangkan anaknya, memulangkan keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir dibunuh oleh orang-orang Romawi. Li'alla tarahul yahud fayarmunahu fayarumunahu su'an. Agar tidak ketahuan di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka ingin agar memberi keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wal hadis lahu aslun mahfuz. Hadis ini asalnya hadis yang sahih Wafihi ziyadatun ukhar. Akan tapi ada tambahan-tambahan yang lafal-lafal hadis yang dijadikan permasalahan oleh para ulama. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh uh, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya tentang kisah pertemuan antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan rahib pendeta Buhaira atau Bahira. Ada dua pendapat kalangan para ulama tentang membaca nama pendeta ini. Ada yang mengatakan Buhaira, ada yang mengatakan Bahira. Dan kisah tentang pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Bahaira ini atau Buhaira ini sangat masyur dalam buku-buku sirah di mana-mana ada. Dan sanat yang paling sahih tentang masalah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Saya akan bacakan sanatnya dan harap perhatikan tentang isi kandungan sanat ini karena sebagian dari kandungan isi riwayat ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Seperti eh, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah salah seorang pakar hadis dari mazhab Syafi'i muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. An Abi Musa al-Ash'ari dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala dia berkata Kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy Abu Talib pergi ke negeri Syam dan dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang tua dari orang-orang Quraisy yaitu orang-orang yang ikut serta dalam rombongan kafilah dagang. Falamma ashrafu ala rahib habatu fahallu rihalahum. Tatkala mereka sampai ke negeri Syam dan sudah dekat dengan rumahnya rahib si pendeta ini, pendeta ini masyhur. Pendeta Bahira ini ma'ruf, masyhur di di sana negeri Syam. Ya. Maka mereka pun ya melepaskan ya atau uh, onta-onta mereka, menurunkan barang-barang mereka tatkala mereka sudah dekat dengan rahib tersebut. kharaja ilaihim rahib. Tatkala mereka sedang istirahat atau datang pendeta tersebut Bahira atau Buhaira datang. Wa kanu qabla dzalik yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wa la yaltafit. Padahal sebelumnya Abu Talib dan Asyikh Quraisy, orang-orang Quraisy ini sering berdagang ke negeri Syam. Dan sering mereka melewati rumah pendeta Bahira ini. Akan tapi pendeta Bahira tidak pernah memperdulikan mereka, cuek dengan mereka tidak pernah bertemu dengan mereka, bahkan tidak pernah mengindahkan mereka, cuek dengan mereka. Tetapi kok kali ini aneh, kok dia datang menemui kita? Ternyata karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jaa fa'akhadha di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah pendeta ini, kemudian dia memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Hadza sayyidul alamin." Maka pendeta Bahira mengatakan, ini adalah pemimpin alam semesta ini, pemimpin seluruh ya manusia di alam semesta ini. Dan ini benar Nabi SAW alaihi mengatakan ana sayyidu wala di Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Kata Nabi SAW, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Hada Rasulul Rabbil Alamin kata pendeta itu kepada Abu Talib dan teman-temannya. Ini adalah utusan Rabbul Alamin, utusan penguasa alam semesta. Ya ba'athahu ya ba'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah utus dia sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Faqala lahu asyahun min Quraisy. Maka orang-orang Quraisy saat kala itu Abu Talib dan teman-temannya bertanya kepada pendeta ini. Ma ilmuka? Dari mana kau tahu? Wahai pendeta. Faqala. Maka pendeta ini berkata. Perhatikan ini karena adalah falafal yang dikritiki oleh para ulama dari hadis ini. Kata pendeta tersebut. Innakum hina min al aqabah. Lam yabqa hajarun wala syajarun illa sajidan. Tatkala kalian datang dari Mekah menuju tempat kami, maka tidak ada batu dan tidak ada pohon kecuali sujud kepada anak ini. Wala yasjudani illa linabiyyin. Dan saya tahu bahwasanya pohon dan batu tidak akan sujud kepada kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifu a'rifuhu bi khatamin nubuwati asfala min ghutrufi katifihi mithla tufaha. Dan saya tahu dia adalah seorang nabi dari tanda kenabian yang berada di bawah pundaknya ya, di bagian tulang rawan, ya, di bagian di antara dua pundaknya semacam buah apel. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW memiliki tanda kenabian. Dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Termaktub tertulis dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab Taurat dan Injil. Bahwasanya di antara ciri-ciri Nabi tersebut ada semacam tanda kenabian yang terletak di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ya eh, daging yang tumbuh namun ada rambut-rambutnya. Itu tanda kenabian. Dia mengatakan, saya tahu dia nabi karena tanda tersebut. Summa raja'a alahu ta'am, ta'aman. Maka pendeta ini pun pulang ke rumahnya, kemudian dia buat makanan. Perhatikan, dia pulang, dia buat makanan. Fa'akbala wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam eh, kemudian falamma atahum bihi fakana huwa fi ra'iyatil ibil. Faqala arsilu ilaihi. Tatkala pendeta ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setelah pulang dari apa namanya ke rumahnya bikin makanan ternyata Nabi SAW sedang mengembalakan onta maka dia berkata arsilu ilaihi panggil anak itu itu Muhammad SAW untuk menemuiku faakbala wa alaihi qamamatun tudhilluhu maka Nabi SAW pun datang menemui pendeta tadi sementara awan menaungi Nabi SAW Falamma dana minal qaumi wajadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkumpul dengan orang-orang Quraisy yang lainnya, ternyata orang-orang Quraisy sudah mendahului Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka duduk di bawah sebuah pohon yang ada naungan pohon tersebut. Jadi ada pohon, ada naungan, ada bayangan pohon. Orang-orang Quraisy sudah ke situ, tempatnya sudah penuh. Sehingga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat di bawah pohon, akan tapi yang tidak ada bayangan pohon. Falamma jalasa mala fai'u syajarati alaihi. Tatkala Nabi SAW duduk, maka bayangan pohon tadi berpindah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola unzuru ila fai'i syajarati mala alaihi. Maka sang pendeta, pendeta mengatakan, lihatlah, bayangan pohon pindah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Kata tatkala ya Rasul, uh, pensang pendeta ya, berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan dia mengatakan jangan sampai dia bersumpah jangan sampai kalian bawa anak ini ke tempat orang-orang Romawi. Fa inna Roma idza ra'awhu arafuhu bi sifati fayaqtulunahu. Kalau orang-orang Romawi ya, melihat anak ini, maka mereka akan kenal inilah Muhammad yang nabi yang ditunggu-tunggu dan mereka akan membunuh dia. Faltafata Faida bisa beratin kot akbalu minarum. Tiba-tiba baru saja dia ngomong demikian ada tujuh orang dari Romawi datang. Tentara Romawi. Fastakbalahum. Maka sang pendeta menemui tujuh orang pendeta Romawi tadi. Apa pasukan Romawi tadi. Fakola maja abikum. Apa yang buat kalian kemari? Kalau jina inna hada nabiya kharijun fi hada syahr. Falam yabu tarikun illa bu'itha ilaihi bu'nasin. Wa inna qad ukhbirna khabarahu bitariqika hadha. Kata mereka, pasukan Romawi mereka mengatakan, kami datang untuk mencari seorang nabi yang kami dengar dia akan keluar dalam bulan ini. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada orang yang diutus untuk mencari nabi ini. Wa inna qad akhbirna dan kami telah dikabarkan bahwasanya nabi ini telah melewati jalanmu ini. Qala, pendeta itu berkata, "Afara'aitum amran arada Allahu an yaqdiyahu? Hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu?" Kata pendeta tadi, "Wahai pasukan Romawi, Bagaimana menurut kalian? Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah ingin Nabi ini menjadi unggul, apakah ada yang bisa menolak kehendak Allah? Kata mereka, la, tidak ada. Qala fabayi'uhu. Kalau gitu berbayatlah kepada Nabi ini. Wa aqamu ma'ahu. La, fabayi'uhu wa aqamu ma'ahu. Kemudian mereka pun membayat sang pendeta. Dan mereka pun tinggal bersama sang pendeta tersebut. Qala unsyidukum billahi ayyukum waliyuhum. Maka sang pendeta pun berkata kepada orang-orang Quraisy tadi, "Unsyidukum billah ayyukum ayyukum waliyuhu." Saya bersumpah dengan nama Allah, siapa di antara kalian wahai orang-orang Quraisy yang merupakan wali dari anak ini, yaitu walinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Abu Talib, kata mereka walinya adalah Abu Talib. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Bilalan. Perhatikan ini. Sang pendeta terus mewasiatkan kepada Abu Talib, bawa pulang ini Muhammad, bahaya, bawa pulang ke kampungnya. Sampai akhirnya Abu Thalib pun memulangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Wazawadahu rahibu minal ka' wa zaid. Adapun sang pendeta maka dia pun beri bekal makanan berupa kue dan minyak zaitun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal perjalanan. Hadis ini ikhwani fillah zani Allah riwayat ini adalah riwayat yang termaktub dalam Sunan Tirmidzi dari jalan Abdurrahman bin Ghazwan, seorang perawi namanya Abdurrahman bin Ghazwan. Perawi ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Sebagaimana perkataan Az-Zahabi dan yang lainnya, lahu manakir. Ada riwayat-riwayat mungkar yang diriwayatkan oleh perawi ini. Meskipun para ulama, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasanya kisah pertemuan antara Nabi dengan rahib pendeta ini ada asalnya, hadisnya sahih. Akan tapi perinciannya dipermasalahkan oleh mereka. Di antaranya yang dipermasalahkan oleh mereka adalah akhir daripada kisah ini. Bagaimana kemudian Abu Talib mengutus Abu Bakar dan Bilal untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Nabi masih berumur berapa tahun? 12 tahun. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, yang 12 tahun. Nabi belum jadi nabi. Mana Bilal? Bilal masih jadi budak, belum di belum di Bilal nanti dibebaskan oleh Abu Bakar nanti belakangan. Setelah Nabi jadi nabi, kemudian disiksa lah kaum muslimin, Abu Bakar juga mana? Abu Bakar dua tahun lebih muda daripada Nabi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal pada umur yang sama di mana Nabi meninggal, 23 63 tahun. Karena beliau memerintah kaum muslimin selama dua tahun. Jadi tatkala Nabi berumur 12 tahun, Abu Bakar umurnya berapa? 10. 10 tahun. Ini ini adalah kemungkaran dalam riwayat ini disepakati oleh para ulama tentang masalah ini. Oleh karenanya, ya, Ibnu Ishaq dalam sirahnya seperti meragukan kisah ini. Dia mengatakan yaz'umun. Sampai tiga kali dia mengatakan mereka yaz'umun mereka menyangka bahwasanya Nabi pernah bertemu dengan pendeta Bahira. Ibnu Sayyidin Nas juga mengkritik riwayat ini. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad juga mengkritik riwayat ini. Demikian juga Ibnu Katsir dalam tadi yang kita baca. Dalam Fusul Sirat Rasul dia mengatakan ziyadat ukhar, ada tambahan-tambahan yang lain. Yang ini ziyadat-ziyadat, tambahan-tambahan yang mungkar yang tidak diterima oleh alul hadis oleh para ulama hadis. Di antaranya dikritik oleh Az-Zahabi rahimahullah. Dalam talkhisnya dia menyebutkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana bayangan pohon bisa berpindah kepada Nabi. Padahal asalnya Nabi ada awan di atasnya yang menaungi Nabi. Kalau ada awan di atasnya asalnya tidak ada bayangan. Kok bisa ada bayangan pindah ke, ke arah Nabi? Kalau ada awan di atas Nabi menaungi Nabi, asalnya sudah tidak ada bayangan tatkala itu. Terus bagaimana pendeta ini juga mengetahui dia mengatakan, tidaklah engkau keluar dari Mekah menuju negeri Syam kecuali ada batu dan pohon yang sujud kepada engkau. Bagaimana cara pohon dan dan batu sujud menurut pendeta ini? Kemudian dari mana dia tahu perjalanan yang begitu jauh seluruh batu dan pohon sujud kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Intinya ada iskal, ada problem dalam riwayat hadis ini karena ada perawi yang bermasalah. Intinya ikhwani fillah Allah wa yakum. Taruhlah kita menilai hadis ini sahih sebagaimana dinilai oleh para ulama hadis. Asalnya hadis ini ada asalnya bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan Buhairah. Yang jadi masalah riwayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani sampai detik ini. Sampai saya sempat baru melihat di YouTube seorang pendeta keluar di televisi kemudian ya, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar dari pendeta kita yang bernama Bahira. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hasil belajarnya Nabi tatkala pergi ke negeri Syam bertemu dengan siapa? Pendeta Bahira ini. Bahkan dia mengatakan saya menemukan manuskrip surat yang dikirim oleh pendeta Bahira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa di televisi dia nampakkan. Saya nonton itu. <laughs> Ini pendeta ngaco ya. Katanya ada manuskrip tulisan dari Bahiro kepada Muhammad. Jadi selama ini, kata dia, tatkala Nabi SAW menyampaikan wahyu, itu didikte oleh siapa? Pendeta Bahiro dikirim. Sehingga Nabi setiap waktu tertentu menerima kiriman dari pendeta Bahiro untuk menyusun Al-Quran. Ikhwani fillah Allah yakum. Ini jelas merupakan dongeng. Dongeng dan kebodohan yang disampaikan oleh pendeta ini. Sekarang kita tanya sama dia. Dalam hadis disebutkan, pertama kalau hadisnya lemah selesai perkara, hadisnya lemah. Kita bilang tidak ada pertemuan Nabi dengan pendeta Bahiro. Kalaupun hadisnya sahih kita katakan Nabi SAW tatkala bertemu dengan pendeta berapa umurnya? Umur Nabi SAW masih 12 tahun. Dan Nabi tidak bisa bahasan orang-orang negeri Syam. Kemudian kapan Nabi bertemu dengan pendeta tersebut hanya makan siang. Tapi makan siang butuh waktu berapa jam? Makan siang butuh waktu 24 jam. Makan siang paling dua jam, nggak sampai dua jam. Satu jam. Kalau bertemu dua jam, apa yang mau diajarkan pendeta tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara mungkin butuh penerjemah, repot. Kemudian yang menjadikan keraguan tentang sahihnya hadis ini, kenapa Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir? Sementara dia pernah melihat mukjizat Nabi waktu masih kecil dan pendeta ini pernah mengatakan ini Nabi. Kenapa Abu Talib tidak ingat akan hal ini? Kenapa Nabi tidak mengatakan, wahai pamanku, masuk Islamkah? Tidakkah kau ingat waktu kau ngajak saya ke negeri Syam, sang pendeta mengatakan saya seorang Nabi? Ini yang semakin kita membuat ragu tentang kesahihan hadis ini. Tapi ikhwani fillah zani Allah yakum. Tarolah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dari pendeta tersebut. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkai Al-Quran. Ini ini tidak benar. Dari mana? Seperti kata pendeta tadi yang muncul di zaman sekarang ini mengatakan sang siapa namanya pendeta Bahira senantiasa mengirim surat kepada Nabi untuk penyusunan Al-Quran. Kita bilang, bukankah ayat-ayat turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kejadian-kejadian? Artinya apa? Ada kasus perang Badar turun ayat-ayat tentang perang Badar. Ada kasus perang Uhud turun turun ayat, turunlah ayat-ayat berkaitan dengan perang Uhud. Ada hadis satu ifak tatkala Aisyah dituduh berzina turun ayat berkaitan dengan kisah tersebut. Tatkala Rasulullah SAW perang Tabuk, ada ayat-ayat yang turun tentang perang Tabuk. Tatkala Nabi SAW ada kejadian dengan istrinya, turun ayat berkaitan dengan istrinya. Kalau setiap Nabi ingin tulis Al-Quran, harus pendeta tadi nunggu kiriman dari pendeta. Ini repot, apalagi zaman dahulu. Internet sinyalnya, sinyalnya lemah tatkala itu. Bagaimana ngirim filenya? Begitu turun kisah, langsung turun ayat. Bagaimana dia bisa mengirim? Nabi tunggu kiriman dari apa? pendeta Bahira. Ini kedustaan yang besar. Bahkan saya lihat ya manuskrip yang dibawakan oleh sang pendeta ada tulisan Arab. Itu tulisan Arabnya tulisan Arab model zaman sekarang, pakai pensil yang tipis yang buatan model 2001. Ini bagaimana ini? Kemudian ada titik-titiknya. Kita tahu tulisan Arab dahulu tidak tambah titik, tambah, tambah titik. Ini kedustaan ya. Mereka tidak malu untuk berdusta. Orang-orang Nasrani. Oleh karena yang jelas bahwasanya yang perlu kita ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi al-Ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Datanglah malaikat Jibril. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma ana Saya tidak bisa baca. Maka dipeluklah oleh malaikat Jibril sampai Nabi SAW sesak, kemudian dilepaskan. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra, baca. Kata Nabi, ma'ana biqari. Yang dalam bahasa Arab, kalimat ma'ana biqari ini artinya, saya benar-benar tidak bisa baca. Karena memang Nabi SAW tidak bisa baca. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi al-Ummi. Alladzina tabi'una uh, eh, dalam ayat gimana surat Al-A'raf الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل mereka yang mengikuti nabi yang ummi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis oleh karenanya tatkala Nabi SAW berbicara tentang berpuasa kata Nabi SAW nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyahru hakadha kata Nabi SAW kami adalah umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa menghisap bulan itu begini, begini, begini. Kata Nabi SAW, 30 hari atau 29 hari. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam Al-Quran, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dahulu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau kamu bisa baca dan bisa nulis, maka orang-orang akan meragukanmu. Kenapa? Kalau Nabi SAW diutus bisa baca dan bisa tulis, orang-orang bilang Al-Quran itu karangan Nabi SAW. Tetapi di antara mukjizat Nabi SAW, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, namun bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah dengan susunan balagwa yang sangat tinggi, yang diakui oleh orang kafir tatkala itu. Sampai-sampai banyak orang-orang kafir yang begitu mendengar bacaan Al-Quran, lantunan Al-Quran, langsung masuk Islam. Karena mereka tahu bagaimana tingginya, ya, tingginya bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Banyak di antara mereka langsung masuk masuk Islam tatkala itu. Mereka senang mendengar Al-Quran karena ketinggian bahasanya. Yang tidak mungkin disusun oleh seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana kemudian orang Nasrani mengatakan Muhammad menulis apa? Dikirim surat oleh siapa? Oleh pendeta Buhairah. Kemudian dia salin, dia bikin Al-Quran. Ini kedustaan besar. Oleh karena para ulama khilaf. Taib, waktu Al-Quran diturunkan kepada Nabi, sepakat para ulama, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apakah kondisi Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ini berlangsung sampai Rasulullah SAW wafat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak. Setelah itu Nabi bisa baca. Ada yang mengatakan tidak. Nabi SAW tetap bisa baca. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi tetap tidak bisa baca untuk menunjukkan mukjizat Al-Quranul Karim. Terakhir kita katakan kepada mereka orang-orang Nasrani. Taruhlah kita terima pendapat kamu. Jadi pendeta ini tiap saat kirim apa file kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi meniru meniru perkataannya kemudian dibuatlah Al-Quran. Kalau kamu meyakini bahwasanya Al-Quran ini merupakan karangan Nabi yang dibimbing oleh sang pendeta, kenapa kalian tidak mengikuti Al-Quran? Kalau benar memang dari pendeta, kalau gitu ikuti saja Al-Quran. Tapi ini tidak benar. Bagaimana? Tidak ada disebutkan Trinitas dalam justru dalam Al-Quran membantah habis keyakinan orang-orang Nasrani. Demikianlah ikhwani fillah Allah iyakum ya. Ini kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Bahira. Kemudian kisah selanjutnya kisah yang disebut dengan halful fudul. Halful fudul yaitu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat dengan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam belum jadi nabi tentunya. Ya. Kisahnya ada seorang dari negeri Yaman, dari kabilah Zabid. Zabidi. Dia datang ke kota Mekah kemudian jual barang dagangan. Dibelilah oleh Al-As bin Wa'il, salah seorang pembesar dari orang-orang Arab tatkala itu. Rupanya Al-As bin Wa'il ini tidak mau bayar. Dia sudah ngambil barangnya tidak mau bayar. Akhirnya orang Yaman ini namanya orang asing dari jauh datang ke Mekah. Dia bingung mau minta tolong sama siapa. Tidak ada anak buahnya, tidak ada teman-temannya. Sementara Al-As bin Wa'il ini adalah punya anggota yang banyak, kabilah yang besar. Maka dia pun pergi ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian dia minta agar mereka menolong dia. Akan tapi tidak ada yang menolongnya. Akhirnya dia pun ada ala jabali Abi Qais. Maka dia pun naik di atas gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Di atas bukit. Kemudian di situ dia pun berteriak dengan suara yang lantang. Dan dia mengatakan ingin ditolong, semuanya dia telah dizalimi. Faqama Zubair bin Abdul Muttalib. Ada seorang namanya Zubair, pamannya Nabi Alaihi Wasallam, Zubair bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, orang ini harus ditolong. Maka akhirnya Banu Hashim, ya, dari kabilah Nabi Alaihi Wasallam, dan juga dari Zuhra dan Banu Taim bin Murrah, mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an ini adalah seorang yang kafir dan dia masuk neraka jahanam. Tetapi dia seorang yang sangat baik, seorang pemurah. Rumahnya dijadikan tempat perkumpulan dan dia sering makan beri makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, apakah Abdullah bin Jad'an ini akan menyelamatkannya kebaikannya di mana dia sering beri makan kepada fakir miskin? Kata Rasulullah tidak bermanfaat. Dia tidak pernah mengatakan Rabbi ufirli. Dia tidak pernah mengatakan ya Allah ampuni aku. Jadi meskipun dia baik, bahkan kebaikannya dia jadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul. Bahkan uh, Rasulullah SAW dalam perang Uhud pernah cerita, saya pernah dengan Abu Jahal, jadi Abu Jahal ini seumur dengan sebaya dengan Nabi SAW. Kami pernah berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Dan kami pernah, ya, tatkala Nabi mengatakan, carilah mayat Abu Jahal. Tatkala telah terbunuh Abu Jahal di ya, perang perang Badar ya maaf bukan perang Uhud perang Badar Abu Jahal sudah terbunuh. Maka Nabi mengatakan, cari jasad Abu Jahal. Kata mereka, bagaimana kami tahu kalau dia sudah terkoyak? Kata Nabi, ada tanda luka di kakinya. Kok kamu tahu, wahai Nabi? Saya dulu waktu masih kecil sama Abu Jahal, pernah kita diundang ke rumahnya Abdullah bin Jada'an ini. Dan kita rebutan makan suatu makanan dan saya pun dorong Abu Jahal dan dia pun jatuh. Kemudian ter terluka. Jadi itu teman sebayanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Jahal. Dan Abdullah bin ini orang yang baik, akan tapi dia tetap masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena dia tetap dalam kesyirikan. Di antaranya rumahnya dijadikan pertemuan dalam halful fudul. Tatkala Banu Hashim, Banu Zuhra, Banu Taim, ya, kemudian mereka berkumpul dan mereka ingin menyelamatkan orang Yaman dari kabilah Zabidi ini agar dibayar hutangnya oleh As bin Wa'il. Dan pertemuan ini antara Nabi dengan mereka selalu dikenang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara akhlak yang baik yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kebaikan mereka dalam hal ini. Orang-orang Quraisy meskipun mereka musyrikin, ada kebaikan-kebaikan mereka di antaranya mereka berani, di antaranya mereka sahok, ya sering apa namanya berkorban untuk yang lain, sering menjamu tamu. Ya, ini sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang kafir, kafir Quraisy. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Ada akhlak yang sudah mulia yang tersebar, disempurnakan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada akhlak orang-orang Quraisy yang tersebar kemudian disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu hadis beliau mengatakan, "Laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an hilfan ma uhibbu an liya bihi humran ni'am walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu." Kata Nabi SAW, sungguh saya telah menghadiri pertemuan rapat dengan orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk menolong orang Yaman Azabidi agar hutangnya dibayar. Dan saya lebih suka untuk menghadiri pertemuan tersebut daripada saya diberi onta merah, kata Nabi SAW. Kalau seandainya saya sudah jadi nabi dan diajak untuk bertemu berapat dengan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang dizalimi maka saya akan penuhi undangan mereka. Oleh karena ikhwan ini diantara dalil. Demikian juga kisah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menyatakan bahwasanya seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy kemudian meminta aku untuk mengadakan suatu rencana yang di situ mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala maka akan saya setujui. Sehingga terjadilah perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Dari sini Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad dia mengatakan, "Innal musyrikin wa ahli al-bid'ah wal fujur wal bughat wal zalama. Idza talabu amran yu'azzimuna fi hurmatan min hurmatillah ta'ala ujibu ilaihi wa a'tu wa u'tuhu wa u'inu alaihi. Kata Ibnu Qayyim, sungguhnya orang-orang musyrik, perhatikan orang musyrik. Ahlul bid'ah, ahlul fujur, wal bughat, wal zalama Kalau mereka meminta bantuan dalam rangka untuk menegakkan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya permintaan mereka dipenuhi, dibantu. fayu'awanuna ala ma fihi ta'zimu hurmatillahi ta'ala la ala kufrihim wa baghihim maka mereka orang-orang ini dibantu dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah bukan dibantu untuk melaksanakan kekafiran mereka wa yumnauna mimma siwa dzalik adapun yang lainnya kekufuran kezaliman tidak dibantu fa kullu man iltamasal muawanata ala mahbubin lillahi ta'ala ya murdin lahu ujiba ila dzalik kainan mangkana. Kata Ibnu Qayyim, maka setiap orang yang minta tolong kepada kita dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah, menegakkan perkara yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka dibantu siapapun orangnya. Karenanya terkadang kaum muslimin menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Bahkan terkadang sebagaimana Nabi Nabi mengatakan, kalau saya diundang oleh orang-orang musyrikin, saya sudah jadi nabi diundang untuk menolong orang yang zalim saya akan datang. Terkadang terjalin hubungan antara seorang muslim dengan orang musyrik atau ahlul bid'ah atau ahlul fujur atau orang yang zalim karena suatu perkara yang di situ ditegakkan syariat Islam. Tetapi kita tidak boleh membantu mereka selain itu kita hanya bantu mereka dalam titik poin ini. Inilah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Arab. Fanifillah Allah ayyakum. Dari sini para ulama juga membahas tentang masalah tatkala kita mendapati seseorang memiliki penyimpangan. Tatkala kita menghukum orang tersebut, maka harus ada namanya muazanah. Menimbang antara kebaikan dan keburukannya dalam menghukumi orang tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama hadis. Tatkala mereka ingin menghukumi seorang perawi ini dhaif atau lemah atau diambil atau yutaba alaihi maka dilihat kebaikannya dan keburukannya. Baru kemudian diberi hukuman. Berbeda tatkala seorang kemudian mengkritiki orang lain. Tatkala kita mengkritiki seorang muslim yang bersalah, bisa jadi kita hanya menyebutkan kesalahannya dalam rangka agar kesalahannya tersebut dijauhi. Karena kalau kita harus menyebutkan kebaikannya, harus selalu menyebutkan kebaikannya, maka kesalahannya tadi bisa jadi mentah, orang tidak perhatikan. Ibaratnya kalau ada orang mencuri, kita bilang hati-hati ada pencuri. Begitu orang-orang sudah mau kejar kita katakan tapi dia baik, dia rajin sholat, hasil curinya dia sedekahkan. Ya sudah biar aja dia mencuri. Akhirnya orang <laughs> tidak apa? Tidak bantu. Tapi intinya dalam menghukum seorang orang ini baik atau tidak maka harus menimbang antara kebaikan dan keburukan yang dia dia miliki dan ini perlu kita perhatikan. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengingkari kesyirikan orang-orang apa kebaikan orang-orang musyrikin meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan keburukan-keburukan mereka, kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap adil tatkala ya menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah uh, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan kisah berikutnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok akan kita sampaikan biiznillahi taala. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Baik mengenai masalah siro atau masalah masalah-masalah agama yang lainnya. Ada yang bertanya? Saya persilahkan. Langsung juga tidak mengapa, ditulis juga tidak mengapa. Silakan. Gak ada yang bertanya. Silakan, Pak, kalau ada yang bertanya tentang masalah agama, ya, uh, bisa ditanyakan. Ya. Tidak usah malu-malu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, ini masalah sendal waktu berihram. Jadi ada sebagian dari masyarakat kami bahwa yang yang berhak dibuka itu mata kaki. Artinya ini. Tapi ada juga yang sendal yang separuhnya sepatu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Bagaimana ini hukumnya waktu berihram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, jadi mengenai pakaian ihram, Rasulullah SAW menyuruh makai alain, Makai sendal. Wa illam yajid fal yalbas al khufaim Kalau seorang tidak mendapatkan sendal, baru dia pakai sepatu akan tapi dipotong agar mata kakinya tetap ter terbuka. Jadi sekarang alhamdulillah kebanyakan kita punya punya sendal, ya pakai saja sendal ya lebih aman dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi saya ingatkan, ya, tak kalah pakai sendal, sendal apa saja ya, sendal apa saja. Karena sebagian orang salah sangka, mereka mengira bahwasanya sendal yang boleh dipakai yang tidak ada jahitannya. Jadi mereka akhirnya membeli sendal yang dari plastik yang kasar yang bikin lecet kaki. Kalau umroh sih gampang. Cuma berangkat ke Mekah, muter 2 jam, 3 jam selesai. jadi masalah kalau hajian. Berhari-hari mereka pakai sendal yang keras tersebut yang bikin lecet. Padahal maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bagi orang yang ihram tidak boleh pakai baju yang ada jahitannya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam hadis Ibnu Umar, Ma'yal basul muhrim dalam Sahih Al Bukhari, apakah pakaian yang dipakai oleh seorang sedang ihram? Maka Nabi SAW menjelas, menjelaskan, orang yang muhrim la yalbasu al-qamis wala sarawil, tidak boleh dia memakai jubah seperti ini. Dan dia tidak boleh pakai celana panjang yang seperti sering, yang kita pakai. Walal burnus, tidak boleh memakai burnus semacam pakaian yang dipakai digantung di belakang yang ada penutup kepalanya. Ya. Walal amaim dan dia tidak boleh memakai imamah yang menutup kepalanya wala thauban massahul wars wala za'faran. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang tersentuh dengan minyak wangi. Waliyal basal na'lain, hendaknya dia memakai sendal. Dan tidak dia tidak mendapatkan sendal maka pakai sepatu tapi di, dipotong. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengatakan tidak boleh memakai yang ada jahitannya. Tetapi para ulama mengambil kesimpulan, Nabi melarang jubah. Nabi melarang imamah. Nabi melarang sirwal, apa celana panjang. Dan ini adalah pakaian-pakaian yang dijahit membentuk selangkangan tubuh atau membentuk perincian tubuh. Inilah yang dilarang. Sehingga sebagian ulama seperti Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in membuat istilah pakaian yang dijahit. Hanya sekedar untuk mempermudah bahwasanya dilarang seorang memakai pakaian yang dijahit dalam yang membentuk apa? anggota tubuh. Seandainya kita tatkala berihram, kemudian kain kita hilang, kita hanya punya jubah. Maka boleh dipakai tapi tidak dipakai sebagaimana yang kita pakai. Hanya sekedar ditempelkan di atas. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh kalau kita pakai. Ya. Sebaliknya kalau ada kain yang tidak ada jahitannya. Tetapi kita ikat jadikan modifikasi seperti celana dalam itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena membentuk anggota tubuh meskipun tidak ada jahitannya. Oleh karenanya masalah jahitan benang jahit tidak ada hubungannya dengan masalah ihram. Yang dilarang pakaian yang dijahit membentuk anggota anggota tubuh. Tafsiran pencian tubuh. Ini yang dimaksud. Jangan salah sangka. Oleh karenanya ada sendal, ada jahitannya, nggak jadi masalah. Ada pakaian ihram, ada jahitannya. Dari Indonesia. Nah, nggak jadi masalah ada jahitannya. <laughs> Dari Indonesia, dari Kebumen, <laughs> dari seorang Sorong Jaya, dari Sulawesi. Nggak jadi masalah. Bukan itu yang dilarang. Tapi yang dilarang adalah pakaian yang digunakan membentuk anggota anggota tubuh. Oleh karenanya lebih aman pakai sendal meskipun ada jahitannya. Kalau kita bawa sendal dari Indonesia pakai saja, jangan jangan ragu-ragu untuk memakainya. Ada lagi yang bertanya? Paham Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Tan, kalau di hari Lebaran di Indonesia itu selalu tidak sama. Padahal kalau sekarang saya di sini, waktunya kan mendahului di sini dahulu perbedaannya 4 jam. Berarti kan di Indonesia harusnya mengikuti di sini kalau menurut saya. Karena udah berapa tahun ini lebaran itu selalu tidak sama. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Uh, para hadirin yang Hamati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perbedaan uh, waktu lebaran atau mulai puasa, ini problem yang senantiasa terjadi di negara kita ya. Uh, tentunya uh, ada memang khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Apakah penentuan lebaran atau penentuan awal daripada puasa itu satu matla atau ta'adudul matali? Artinya, kalau satu negara sudah lihat Saudi semuanya harus ikut, ataukah masing-masing negara ya punya ru'yah sendiri-sendiri, melihat hilal sendiri-sendiri. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau Saudi sudah lihat di zaman Nabi SAW, kalau sudah ada yang lihat maka semuanya mengikuti dan ini lebih baik bagi persatuan kaum muslimin. Ada yang mengatakan tidak, masing-masing melihat di daerahnya masing-masing karena Allah tidak membebani kecuali dengan apa yang kita mampu. Dan sudah ada perbedaan di zaman para sahabat. Di zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu tatkala Muawiyah di negeri Syam, sementara Ibnu Abbas di Madinah, ternyata terjadi perbedaan. Hari Lebaran terjadi perbedaan. Ibnu Abbas mengatakan, kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, demikianlah kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama banyak yang mengatakan masing-masing wilayah punya ru'yah sendiri-sendiri. Tidak mengikuti yang yang lain. Kita tatkala menghadapi permasalahan seperti ini, sangat dianjurkan kita mengikuti pemerintah kita. Bagaimana fikih pemerintah kita ini? Apakah pemerintah Indonesia mengikuti mazhab yang pertama? Kalau Saudi sudah mulai, seluruhnya mulai. Ataukah pemerintah Indonesia mengikuti mazhab kedua? Masing-masing wilayah melihat sendiri-sendiri. Ternyata kalau kita lihat praktek dari para ulama kita di Indonesia, dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka memilih pendapat kedua, masing-masing wilayah, dengan melihat apa? Ru'yah sendiri-sendiri dan pendapat itu kuat. Ya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan ijma ulama bahwasanya dahulu pernah terjadi perbedaan. Dahulu tatkala orang-orang hajian dari India ke Saudi, dari dari daerah Melayu Asia ke Saudi, tentunya pasti ada perbedaan mulai puasa atau jumlah hari puasa atau mulainya lebaran. Namun tidak diriwayatkan tatkala mereka balik ke India, mereka harus mengkodok hari yang mereka luputkan. Tidak ada seorang ulama pun yang mengharuskan mereka. Sehingga tatkala itu seluruh ulama sepakat bahwasanya ada perbedaan. Karena kenapa tatkala itu tidak ada alat komunikasi? Tidak ada telepon, tidak ada SMS, tidak ada internet. Sehingga mungkinnya terjadi perbedaan sangat mungkin di zaman itu. Dan ternyata tidak seorang pun ulama yang mengingkari. Ini menunjukkan pernah terjadi ijma bahwasanya ada perbedaan dalam penentuan lebaran maupun penentuan penentuan haji, apa namanya? penentuan puasa. Akan tapi saya katakan kita lebih aman dalam hal ini kita mengikuti pemerintah karena pemerintah Indonesia dalam masalah ini mereka tidak asal-asalan. Ya, saya sering mengikuti tentang rukyatul Hilal yang ditampilkan dia ditayangkan di televisi. Ya mereka memiliki tim-tim. Di setiap provinsi ada timnya dan untuk melihat apa? Melihat hilal. Ya. Dan saya tidak setuju dengan, mohon maaf, saya tidak setuju dengan cara hisap ya. Karena itu menyelisih hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pendapat yang marjuh, ya, yang diselisih oleh empat mazhab, diselisih oleh empat empat mazhab. Baik mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali maupun mazhab Syafi'i. Ya, mereka tidak memilih pendapat dengan cara melihat hisap. Karena hisap sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Romawi, orang-orang kafir juga sudah tahu hisap. Dan di zaman Nabi juga ada orang yang ahli hisap, Di zaman sahabat juga ada orang yang ahli hisap, Di zaman tabiin juga ada orang ahli hisap. Namun mereka tidak menggunakan metode hisap dalam menentukan hilal. Menentukan satu syawal atau satu Ramadan. Oleh karenanya, kita mengetahui bahwa yang paling paham tentang agama adalah tata cara beragama mereka, para salafus soleh. Para tabiin, para sahabat. Oleh karenanya kita mengikuti tata cara beragama mereka. Karenanya saya anjurkan kepada ikhwan sekalian, para hadirin, dalam masalah ya, penentuan satu Ramadan atau satu Syawal, maka lebih baik kita mengikuti pemerintah Indonesia ya karena mereka punya tim peruya atau penglihat hilal. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Yang saya pertanyakan adalah tentang bab, bab kesyirikan. Ada seorang satu guru di Banten yang mengajar ngaji di musallah tapi di lain sisi ya. Tapi di satu sisi guru ini ada salah satu orang guru di Banten itu ada salah satu guru jadi ya Banten itu mm, mengajar musolah santri. Iya. Dalam sisi lain, guru ini juga mengajar ilmu tentang kebatinan. Ada empat teman saya itu dia jadi diturunin ilmu kebatinan ini pertama dimasukin asma tubuhnya itu Buk, ya, pokoknya asma itu ya tentang tempatnya mungkin terus itu dilazimkan puasa tiga hari mutih habis puasa itu motong ayam jago buat selamatan tapi di situ juga ya membaca kalimah salawat istighfar dan tahlil itu berdoa habis itu puasa 10 hari selama berapa kali itu harus puasa muti selama 10 kali. Tapi yang dia wiritan yang diamalkan ini juga gimana ya dari kalam dari kalamullah gitu. Ya, bukan. Tapi ada selalu teman saya itu yang sampai udah lulus bisa dikatakan lulus bisa melihat segala bang gaib gitu bisa menahan segala macam benda ya macam santai kayak gitu bisa mengundang. Ini tujuannya mengundang, mengundang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, amalannya itu. Yang saya pertanyakan, apakah amalan ini termasuk syirik atau bukan? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan yang bagus. Jadi ini ada ilmu. Ini ini kiai lagi apa namanya ustad di musola tapi ngajar ilmu kebatinan. Diisi asma dalam tubuh seorang. Ini yang saya khawatirkan bukan isi asma, isi jin ya. Isi apa? jin. Karena kebanyakan tenaga dalam yang pernah saya lihat, yang dipraktekkan di Indonesia diikuti oleh teman-teman saya dan juga pengakuan orang-orang yang sudah taubat dari tenaga dalam, mereka selalu ada proses pengisian. Pengisian itulah yang membuatkan mereka memiliki ilmu-ilmu. Bahkan dahulu pernah ada orang yang sampai sangat sakti, bisa loncat tinggi dan akhirnya kebanyakan ilmunya dia jadi gila. Akhirnya <laughs> kebanyakan jin mungkin berontak. Akhirnya dirukia oleh salah seorang ustaz saya. Keluarlah sebagian jin. Dia tidak mau dilanjutkan, jangan lanjutkan. Dia tidak mau kehilangan kesaktiannya. <laughs> Jadi sekarang ada proses penguasa mutin. Dari mana seperti ini? Kalau kita bilang dari Islam, nggak mungkin dari Islam seperti ini. Ini dari Hindu mungkin dari karena Hindu itu pemuja setan, pemuja arwah, pemuja dewa. Ngapain puasa mutih? Yang berwarna tidak boleh, yang putih-putih boleh dimakan. Tempe putih boleh, tahu putih boleh, air putih boleh, ya. Ayam putih boleh kali. <laughs> Ini dari mana seperti ini? Ini, ini syariat dari mana? Bikin syariat sendiri. Kemudian di ini yang jadi masalah, setan tidak akan menyesatkan orang dengan kebatilan murni, tidak akan. Oleh karena Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Seorang bisa tertipu kalau dicampur kebatilan dengan kebenaran. Karena orang yang lihat kebenaran itu kan ada ayatnya juga. Itu kan ada bacanya juga. Itu kan ada dikirnya juga. Tetapi dicampur dengan kebatilan. Kemudian apa hasilnya sudah belajar kayak gini? Bisa lihat yang goib. Buat apa lihat goib? Emang kalau bisa lihat jin masuk surga? Malah hidupnya menderita. Wah uh, ada jin lewat situ. Wah uh, ada setan sebelah situ. Ada... Ini orang yang stres seperti bisa gila. Makanya orang yang belajar ilmu gini, kelakuannya aneh-aneh. Apa faedahnya seperti ini? Hanya buat dia sibuk, hanya buat dia takut, hanya buat dia gelisah. Dan ada orang seperti ini dan dikit nakut-nakuti orang tuh ada genderuwo di situ yang lain pada ketakutan padahal tadinya cuek-cuek saja ya, dia dia di karena apa dia ada jin dalamnya sehingga dia bisa melihat jin yang lain nah karena ini ini per perkara ini saya khawatirkan merupakan kesyirikan apalagi nanti ternyata dalam lafal-lafalnya ada minta kepada Abdul Qadir Jailani minta kepada saya punya teman dulu pernah sakit dia pergi ke dukun ya. akhirnya disuruh baca mantra supaya sembuh setelah kita teliti, teman saya teliti, dia sekarang dia mahasiswa di sini, dia teliti bacaannya. Dalam bacaan mantra tersebut ternyata ada minta kepada Abdul Qadir Jailani. Ini kesyirikan. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> minta kepada jin. Mungkin sembuh dan mungkin. Tapi ini kesyirikan. Oleh karenanya dukun itu memang bisa ada manfaatnya. Dukun itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada orang ke dukun. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sakit tiba-tiba sembuh karena dukun. Betapa banyak dimarahi sama istrinya terus ke dukun, istrinya malas nggak pernah marah-marah lagi. Ini manfaat atau tidak? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya khawatirkan yang seperti ini modelnya adalah kesyirikan, ada minta bantuan kepada jin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka minta pertolongan kepada, berlindung kepada sebagian jin, maka semakin menambah kekufuran mereka dan semakin menambah kesombongan para para jin. Oleh karenanya yang seperti ini ditinggalkan. Harus diingatkan kepada saudara-saudara kita. Membiarkan dimasukkan jin dalam tubuh kita. Yang akhirnya tidak sulit. Bahkan banyak di antara mereka yang sulit untuk meninggal dunia. Kenapa jinnya masih bercokol dalam dirinya? Bahkan sebagian mereka bagian tubuhnya sudah busuk, belum mati-mati. Kenapa ketinggian ilmunya? Harus diwarisi. Akhirnya nanti terkadang anaknya jadi korban. Jinnya dimasukkan dalam cucunya. Dan ini sering terjadi. Dan saya dapat orang seperti itu. Oleh karena ini di Indonesia ini terlalu banyak orang sakti. Tapi dijajah Belanda 350 tahun. <laughs> <laughs> Ikhwani fillah Allah ya. kum. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh apakah ada sholat jamak kosor setelah sholat Jumat? Ini masalah khilaf di antara para ulama. Apakah sholat Jumat boleh dikos di jamak dengan sholat asar? Ya, kalau sholat duhur dengan sholat asar boleh, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Ya. Akan tapi yang jadi masalah kalau sholat Jumat. Apakah bisa dikiaskan sholat Jumat kepada sholat zuhur? Ada khilaf di antara para ulama. Mereka yang mengatakan tidak boleh karena solat solat duhur, solat Jumat tidak bisa dikiaskan dengan solat duhur karena banyak perbedaan. Solat duhur empat rakaat, solat Jumat dua rakaat. Solat duhur tanpa khutbah, solat Jumat ada khutbah, ada khutbahnya. Ya. Kemudian kata mereka pula tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW pernah solat menjamakkan asar dengan Jumat tidak pernah. Bahkan tatkala turun hujan, kisah yang masyhur dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Tatkala Nabi SAW alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, kemudian datang seorang mengatakannya Rasulullah, halakatil amwal, Ati subul, ya Rasulullah, sudah banyak yang binasa, binatang-binatang binasa. Sudah sulit kita menghadapi banyak kesulitan. Kenapa sudah tidak pernah turun hujan? Akhirnya Nabi SAW alaihi wasallam tatkala itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighosa kepada Allah minta agar diturunkan hujan. Tatkala itu pula turun hujan dengan sangat lebat sampai satu minggu penuh turun hujan. Saya minggu depan datang lagi orang yang sama, ya Rasulullah, hujan terlalu besar ya. <laughs> Kita juga setengah mati, pindahkan. aja Rasulullah SAW berdoa agar hujan dipindahkan ke bawah di ke tempat-tempat lembah-lembah. Intinya tatkala Rasulullah sedang khutbah Jumat tersebut, ya, dan hujan terus turun selama seminggu, tidak diriwayatkan Nabi SAW menjamak dengan sholat sholat asar. Padahal di antara sunnah menjamak sholat tatkala turun turun hujan. Ini kata mereka bukti bahwasanya sholat Jumat tidak bisa dijamakkan dengan sholat asar. Sebagian ulama lain yang, yang lain mengatakan tidak boleh. Boleh menjamak sholat asar dengan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu pada dasarnya mirip dengan sholat duhur dan boleh dikiaskan. Dikiaskannya bukan dari sholatnya tetapi dari sisi masyakohnya. Sama-sama kesulitan yang sedang dia hadapi. Kalau seorang butuh untuk menjamak, maka silakan menjamak meskipun antara Jumat dengan dengan asar. Adapun kisah kenapa Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan menjamakkan antara Jumat dengan asar, karena memang Nabi SAW tatkala safar tidak pernah sholat Jumat. Rasulullah SAW kapan dia butuh jamak tatkala sedang Sa safar. Dan tatkala sedang safar tidak ada sholat Jumat. Makanya merupakan kesalahan sering-sering naik kapal. Di kapal dilaksanakan sholat Jumat. Ini salah ini. Semangat tapi tidak punya ilmu. Di kapal tidak usah sholat Jumat. Tidak ada sholat Jumat. Sholat duhur dijamak dengan sholat asar jadi masalah. Ini saking semangatnya bikin sholat, sholat Jumat. Ini kita musafir, tidak ada sholat, sholat Jumat. Yang kedua, tatkala Nabi SAW hari Jumat, kenapa Rasulullah SAW tidak menggabungkan, menjamakkan dengan sholat asar? Kita bilang tidak ada riwayat, memang. Tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW menjamakkan antara sholat Jumat dengan sholat asar tatkala itu. Tetapi bukankah hujan berlangsung selama seminggu? Kenapa juga tidak diriwayatkan Nabi SAW menjamak sholat duhur dengan sholat asar pada waktu musim hujan tersebut? Oleh karena ikhwani fillah zani Allah yakum, masalah ini masalah khilafiyah. Akan tapi setelah saya membaca dalil di antara dua para ulama, dua pendapat para ulama, saya sendiri lebih condong kepada pendapat bolehnya seorang menjamak antara sholat Jumat dengan sholat salat asar. Wallahu alam bisawab. Kalau bisa seorang tidak menjamak lebih baik agar khilaf keluar dari permasalahan khilaf di antara para ulama. Namun terkadang seorang terpaksa. Ya misalnya ada keberangkatan pesawat jam 3, belum masuk salat asar nanti jam 3 tapi sampainya mungkin isya ya. Dia mungkin agak sulit atau naik bis misalnya. Ya, kita nggak tidak seperti di tempat sini di Saudi kita bisa berhenti sholat. Di Indonesia susah. Ya. Kita sholat sudah turun nggak ditunggu, suruh dia pergi sini tinggalan <laughs> kita. Repot kalau di tanah air kita. Oleh karenanya kalau memang kondisinya kita butuh untuk menjamakkan dan sedikit agak darurat maka tidak mengapa kita menjamak antara Jumat dengan asar wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada sampai sini saja insyaallah silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya untuk musafir Syekh. Untuk sholatnya orang musafir ikut dengan orang tamu seperti kami besok mau ke Makatul Mukarramah melaksanakan umroh. Sementara kami berombongan mengikuti sholat tamam Imamul Masjidil Haram Madinah. Kemudian eh, setelah sholat tamam 4 rakaat Kemudian bagi kami karena ingin menuju ke Makatul Mukarramah, ya itu bisa dijamak atau tidak gitu. Terima kasih. Uh, pada dasarnya orang yang safar boleh jamak bagaimanapun kondisinya. Akan tapi sunnahnya seorang tidak menjamak kecuali idajat dasir, kecuali kalau safarnya berat. Tetapi para ulama mengatakan boleh. Ya boleh dia namanya dia orang safar mesti mendapatkan kesulitan. Ya. Tapi kebiasaan Nabi SAW, Alaihi ketika dia safar, dia tetap sholat pada waktunya. Kosor dua rakaat tanpa ada sholat rawatib, tapi tidak menjamak. Kecuali kalau kondisinya agak agak sulit. Tapi sekarang ya intinya seorang mungkin merasa berat, khawatir di jalan ada apa-apa, maka dia ingin menjamak dibolehkan karena kita musafir ya dari Indonesia umroh sini adalah musafir. Namun kalau dia menjamak, misalnya dia e, jamaknya duhur dengan asar. Setelah imam sholat duhur, Jangan dia sholat rawatib. Dia langsung komat lagi sendiri sholat dua rakaat. Karena untuk sholat A, ah, asar. Karena orang musafir disunahkan sholatnya dua, dua rakaat kosor. Jadi caranya begitu ya. Setelah sholat duhur, kita sholat lagi dua rakaat dengan niat sholat, sholat asar. Hmm, boleh. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, insya Allah sampai di sini saja. Besok akan kita, kita lanjutkan tentang Eh, kisah pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian saja kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.